al-jahl kebodohan wan nisyan kelalaian eh, atau kelupaan oleh ikrah demikian pula paksaan nah kata beliau wan nisyanu melanjutkan pembahasan sebelumnya wan nisyanu zuhul qalbi an syai'in ma'lumin wan nisyan dan lupa kelupaan itu adalah zuhul qalbi an syai'in ma'lum ya lalainya hati dari sesuatu yang telah diketahui nah famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaihi kaman akala fi siyami nasiyan kata beliau barang siapa yang melakukan sesuatu yang haram nasiyan dalam keadaan lupa ya fala syai'a alaihi maka tidak ada dosa atasnya kaman akala fi siyami nasiyan sebagaimana seorang yang makan ya, pada waktu berpuasa dalam kondisi lupa. Ya. Jadi la syai'a alaihi, tidak ada sesuatu atasnya maksudnya dia tidak berdosa. Ya, puasanya tetap uh, puasanya tetap tetap sah. Puasanya tetap tetap sah, dia tetap melanjutkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." fa ma at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa ya sedangkan dia dalam kondisi berpuasa dia puasa kemudian dia lupa fa akala au syaribah. Ya, dia makan dan minum. Ya, contohnya dia puasa ya baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Anggaplah puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, siang setelah sholat zuhur dia tidur siang. Ya, bangun begitu azan asar dia bangun bangun dari sholat asar, ya, dia langsung ke, ke, ke dapur, ya, dia buka kulkasnya, langsung dia minum e, seteguk air umpamanya. Nah, setelah dia kenyang minum airnya, baru dia ingat astagfirullah saya puasa. Nah, pertanyaannya, apakah puasanya batal? Nah, puasanya nggak batal, ya, dia tetap lanjutkan puasanya. Nah, apakah dia berdosa? Jawabannya dia tidak berdosa. Nah, ah, yang berdosa atau batal puasanya kalau umpamanya dia minum, ya, setengah dari gelas itu dia sudah habiskan, sudah sudah sudah hampir kenyang, baru dia ingat, lah saya ini kan sedang puasa. Kemudian ya setelah dia ingat, kemudian ya dia lanjutkan minumnya dalam hatinya mengatakan, udahlah sekalian terlanjur. Ya. Kalau setengah gelas kan tanggung, sekalian dihabiskan. Nah, ini batal puasanya dan dia berdosa. Nah, karena dalam kondisi apa? Bukan lupa lagi dia sudah dia sudah ingat. Nah, jadi kalau dia sudah ingat atau diingatkan oleh orang lain dia tetap melanjutkan maka kalau dia sengaja melakukan hal tersebut dia dia berdosa. Nah, dan puasanya batal, puasanya batal, tidak, tidak dianggap sah. Ya, umpamanya ada seorang yang sholat, ya dia sholat Allahu Akbar. Setelah dia sholat, ya tiba-tiba ada orang minta izin, ya minta izin untuk masuk ke rumahnya. Ya, Sementara dia sholat, tiba-tiba datang seorang mengatakan, boleh saya masuk? Ya. Kemudian dijawab, tafadhol, silahkan. Nah, silahkan. Padahal dalam kondisi apa? Sholat. Pertanyaannya, apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak batal. Nah, karena dia apa? Dia lupa. Nah, dalam kondisi lupa, maka dia tidak berdosa dan sholatnya tidak batal dan dia tetap melanjutkan uh, sholatnya. Kenapa? Karena dia karena dia lupa. Nah, masya Allah taala. Ya. Kemudian kita beliau rahimahullah taala wa mata taraka wajiban nasiyan ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه فلا شيء عليه عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة falyusalliha idza dzakaraha. Dan barang siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban karena lupa, fala syai'a alaihi halanisyanihi. Maka dia tidak berdosa ya dalam kondisi lupanya itu. Ya, dalam kondisi lupanya dia tidak berdosa. Walakin akan tetapi alaihi fi'luhu idza dzakarahu, tapi dia wajib melakukannya kalau dia sudah ingat. Ya. Apa dalilnya? Likaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa tentang sebuah salat atau yang dia lupa melaksanakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat mengerjakan salat tersebut kalau dia sudah mengingatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala Beda dengan eh, al-jahal kemarin. <coughs> ya. Orang yang uh, jahil, ya. orang yang bodoh, ya, kalau dia meninggalkan satu kewajiban, kemudian keluar dari waktu kewajiban tersebut, setelah itu dia dia baru dia tahu setelah keluar waktu setelah keluar waktu kewajiban setelah keluar dari waktu kewajiban ya kemudian dia dikasih tahu baru dapat ilmu maka dia tidak wajib untuk apa mengkodoknya. Seperti kemarin contohnya orang yang sholat, ya mungkin dia, dia, dia tidak tahu kewajiban sholat umpamanya. Maka setelah keluar waktu sholat, ya kemudian setelah itu baru dia dapatkan ilmu bahwasanya sholat itu wajib, maka dia tidak wajib apa mengkodoknya. Nah, berbeda dengan orang yang lupa. Kalau orang yang lupa masuk dalamnya orang yang tidur, ya. Kalau dia lupa atau tertidur, ya, umpamanya dari dari eh, waktu zuhur sampai asar, ya umpamanya dia ketiduran dari waktu zuhur atau dia tidur jam 11 siang ya, dia ketiduran sampai jam 4 sore sampai jam 4 sore nah luput darinya sholat apa sholat zuhur nah, luput darinya sholat zuhur dalam kondisi dia tertidur ya mirip dengan orang yang lupa ya ketika dia ingat waktu itu maka dia segera apa melakukan sholat yang dia lupa tersebut ketika dia mengingatnya ya sama seperti orang yang tidur kalau dia tertidur ya begitu dia bangun ya namanya orang ketiduran kan tidak disengaja ya kalau dia bangun dalam kondisi uh, afwan kalau dia sudah terbangun ya kemudian dia ingat bahwasanya dia belum belum sholat maka dia segera apa melaksanakan sholatnya sama seperti uh, sholat subuh ya terkadang dia kesiangan ya begitu dia bangun dia lihat jam ya subhanallah ternyata sudah sudah jam 7 pagi umpamanya ya atau sudah jam 6 pagi ya, sudah lewat waktunya nah maka begitu dia bangun ya, langsung berwudhu kemudian setelah itu langsung apa melaksanakan sholat subuh ya apakah dia berdosa Enggak, dia enggak berdosa nah yang berdosa itu kalau dia dia dia sengaja kemudian lalai dalam hal tersebut ya umpamanya dia begadang ya dia dia dia, dia begadang sampai umpamanya subuh jam 4.30 dia begadang sampai jam 4, 4 subuh. Ya, setelah itu dia tidak siapkan diri, ya, dia tidak sampaikan juga kepada temannya agar dibangunkan, dia nggak siapkan juga alarmnya, ya, dia tidur begitu saja. Ya, karena kelalaiannya akhirnya dia tertidur sampai jam 7 pagi baru bangun, umpamanya ketiduran. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, dia berdosa karena kelalaiannya. Nah, dia berdosa karena kelalaiannya. Baik. Masya Allah Ta'ala. Kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban dalam keadaan lupa, maka tidak tidak ada sesuatu atasnya, maksudnya dia tidak berdosa dalam kondisi lupanya tersebut. Akan tetapi dia wajib untuk mengerjakan kewajiban itu ketika dia dia mengingatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa tentang sebuah salat, ya lupa mengerjakan sebuah salat, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wal ikrah dan paksaan. Apa itu ikrah? Ikrah itu paksaan itu adalah ilzamu syakhsi bimala yuridu. Ya, mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya. Maka setiap orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kullu man ukriha ala muharramin minasyirki <coughs> famadunahu laysa bi'atimin. Setiap orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah dalam kondisi dia dipaksa. Jadi di, setiap orang yang dipaksa melakukan perbuatan syirik atau perbuatan yang di bawahnya, perbuatan maksiat, dosa. Ya. Karena syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya. Dosa-dosa dosa-dosa itu ada terbagi menjadi dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, di antara seluruh jenis dosa yang paling besar di antara dosa-dosa ini adalah dosa syirik. Nah, nah siapa yang melakukan perbuatan syirik dalam kondisi dipaksa, ya, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Iya, demikian pula dosa-dosa yang lainnya. Dan dia tidak ya apa namanya? E, tidak tidak berdosa ya, selama hatinya tetap uh, mutmainnun bil iman, tenang dengan dengan keimanan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi saw, uh, e, Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 106 Allah berfirman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukhriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri samran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim nah barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah imannya ya kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap condong tetap uh, tenang di atas keimanan ya, maka ini tidak mengapa ya akan tetapi yang berdosa itu kalau man walakin man syarha bil kufri sadran barang siapa yang dadanya tenang dan condong kepada kekafiran itu ya maka baginya fa alaihim ghadabun minallahi baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala walahum adzabun azim dan bagi mereka azab yang sangat pedih nah masyaAllah Ta'ala. ya Ya. Jadi ketika dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya, dipaksa untuk melakukan sesuatu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak berdosa selama hatinya tetap ya, tenang di atas keimanan atau dia meyakini perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak rela untuk melakukannya. Tapi dia lakukan itu karena apa? Karena terpaksa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Contohnya orang yang dipaksa untuk makan di siang hari di bulan Ramadan. ya Atau orang yang e, dipaksa untuk makan dalam kondisi dia sholat. Apakah sholatnya batal atau enggak? Nah, karena dia, dia dipaksa. Demikian pula orang yang makan tadi di siang Ramadan. Apakah dia apakah sholat e, eh, rom, e, eh, puasanya batal? Kita katakan tidak batal karena dia apa? Dia dipaksa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Yeah. Baik. Kemudian kita beliau, "Faman ukriha ala syai'in muharram, fala syai'a alaihi." Kaman ukriha ala kufri wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fala syai'a alaihi, tidak ada dosa atasnya. Kaman ukriha ala kufri wa qalbuhu mutmainnun bil imani seperti orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan ya orang seperti ini ya tidak berdosa selama hatinya apa tetap di atas di atas keimanan nah masya Allah taala kemudian beliau melanjutkan Baik, sebelum kita lanjutkan ucapan beliau uh, rahimahullah taala ada pertanyaan Mana yang afdal? Kalau ada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tetap melakukannya ataukah ya dia bersa dia melakukannya ya, dia bersabar ataukah dia tidak melakukan hal tersebut? Ya, ini ada tafsir kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, إذا كان موافقته أو خضوعه lidail الإكراه يكون fiha ضرر عام al-Muslimina." فالواجب أن يصبر لأن هذا من باب الجهاد والجهاد واجب إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. kifayatin au sunnah. Nah, kalau ya dia setuju untuk melakukan perbuatan tersebut atau tunduknya dia kepada orang yang memaksa tersebut ya mengandung doror mengandung doror uh, yang am doror yang umum mencakup banyak kaum muslimin, maka dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk bersabar. Dia wajib untuk bersabar karena ini adalah jihad, ya. Dan jihad itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah dan ada yang hukumnya sunnah. Fa idza kana hadzal rajul alladhi ukriha al kufri idza fa'ala ma ukriha alayhi ikhtalla nizamud din bisababihi falyajibu alayhi an yasbira walau qutil. Nah fa in qutila fa huwa syahid. Lianna al-amra al-ana la yata'allaqu bi wiqayati nafsihi min al-qatl wa inna ma yata'allaqu bi wiqayati ad-din min al-khalali. Nah, fakana dzalika min babil jihad fi sabilillah. Ya, subhanallah. <coughs> Kalau orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran tersebut, ya, kalau dia tunduk dan e, mengiyakan perbuatan itu, ya. Itu menyebabkan e, runtuhnya sebagian dari pondasi-pondasi Islam disebabkan karena perbuatannya tersebut, maka yang wajib baginya untuk maka yang wajib baginya adalah bersabar walaupun dia harus dibunuh. Ya, dia jangan lakukan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Seandainya pun dia, dia terbunuh, maka dia mendapatkan pahala Pahala syahid. Kenapa? Karena urusannya sekarang ini ya tidak ada kaitannya dengan perlindungan untuk menjaga dirinya, bukan. Tapi eh, yang terkait dalam hal ini adalah menjaga agama ya, dari runtuhnya pondasi atau eh, perkara agama tersebut. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan agama kita, ya, maka dia tetap bersabar, ya walaupun dia harus dia harus dibunuh. Kalau dia terbunuh karena agamanya, maka insya Allah itu masuk dalam kategori syahid ya dia dianggap sebagai orang yang mati syahid nah contohnya kata beliau majara imam Ahmad rahimahullahu taala ukriha ala ayyakul innal qur'ana makhluk contohnya apa yang terjadi pada al imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ya beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya ini kekufuran ya karena Al-Qur'an itu bukan makhluk tapi di zaman Imam Ahmad rahimahullah taala ya orang-orang meyakini hal tersebut ya, terlebih khusus penguasa pemerintah mereka waktu itu dan pemerintah mereka waktu itu penguasa mereka waktu itu memaksa orang untuk apa meyakini keyakinan kufur itu ya dan mereka perintahkan ya Imam Ahmad mereka paksa Imam Ahmad untuk menyatakan keyakinan tersebut ya karena mereka tahu Imam Ahmad ini seorang panutan dia ulama waktu itu alim ulamanya waktu itu kalau beliau mengatakan sesuatu atau memfatwakan sesuatu banyak orang ikut maka beliau dipaksa ya Apakah Imam Ahmad tunduk dengan paksaan tersebut? Ya. Kata beliau, Nahu aba. Beliau enggan untuk melakukannya. Nah, padahal bersama dengan itu dia mampu ya, untuk melakukan hal tersebut. Ya, untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi ini kaitannya dengan orang banyak. Ya, ini kaitannya dengan prinsip Islam. Ya, makanya beliau sanggup untuk tidak melakukannya, beliau bersabar. Ya, terus berada di atas keyakinannya bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah Rabbul Alamin. Al-Qur'an itu adalah ucapannya Allah Rabbul Alamin. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dengan keyakinan ini karena beliau tetap di atas keyakinan tersebut walaupun dipaksa beliau tidak mau ikut, yang pada akhirnya beliau apa? Beliau dipenjara. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Yeah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wa man ukriha ala tarki wajibin falaysa falaysa fala syai'a alaihi halal ikrah wa alaihi qada'uhu idza idza zala kaman ukriha ala tarki salati hatta khuruj waqtiha fa innahu yalzamuhu qada'uha idza idza zala al-ikrah." Nah, kata beliau, barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan sebuah kewajiban, maka dia tidak berdosa dalam kondisi dipaksanya tersebut Ya. Akan tetapi dia wajib mengkodoknya kalau paksaan itu telah hilang. Ya. Seperti orang yang dipaksa eh, untuk meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Ya. Seperti orang yang dipaksa meninggalkan sholat sampai keluar waktu sholat itu. Ya. Maka kata beliau, fa'innau يَلْزَمُ قَضَاءُهَا idha zalal ikrohu Maka dia wajib mengkodok sholat tersebut kalau ikrah paksaan pemaksaan tersebut sudah hilang ya umpamanya dia ada ada uh, <coughs> ada orang yang merampok di rumahnya umpamanya di uh, waktu subuh ya kemudian dia di, di, di, diancam dibunuh ya jangan melakukan sesuatu ya tunggu sampai mereka selesai ya sampai keluar waktu subuh sampai jam 6 atau jam 7 pagi ya si perampok itu baru pergi meninggalkan rumah tersebut ya, dalam kondisi si pemilik rumah ya, belum melaksanakan sholat subuh ya begitu perampok itu pergi sudah hilang paksaan di situ karena dalam kondisi dia dipaksa ya, jangan melakukan sesuatu ya dia harus tunduk diam di situ umpamanya nah termasuk dalamnya nggak boleh sholat ya nah, begitu paksaan tersebut sudah hilang maka dia segera apa mengkodok sholat yang telah keluar waktunya tersebut nah masya Allah taala Ya. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillahi li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmati. Amma fi huquqil makhluqina fala tamna'u min, min dimani ma yajibu ma yajibu dhamanuhu idza lam yarda sahibu sahibul haqqi bisuqutihi wallahu a'lam. Nah, Masya Ini yang penting. Ya, ada catatan terakhir yang penting kita perhatikan bersama. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, dan semua penghalang-penghalang ini ya dia tidak berdosa ya innama hiya fi haqqillah itu hanyalah dalam pembahasan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya kenapa karena li'annahu mabniyun 'alal afwi war rahmati karena itu dibangun di atas pondasi al-afu ya, kemaafan warahmah dan rahmat kasih sayang Allah. Ya. Ada orang yang sholat, ya, enggak, dia dia tinggalkan dia tidak sholat karena dia bodoh, jahil dia nggak tahu sholat itu wajib umpamanya. Atau dia meninggalkan sholat karena terlupa, ya. Atau dia tinggalkan sholat karena dipaksa. Dalam kondisi seperti ini dia tidak berdosa, ya, dia tidak tidak berdosa. Kenapa? Itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan e, menyayangi hamba-hambanya, apalagi dalam kondisi tiga tadi. Ya. Bahkan kita sudah e, sebutkan di di awal pembahasan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan atas umatku kesalahan yang e, dosa yang dilakukan karena tidak sengaja keliru atau lupa atau karena dia dipaksa. Ya, ini sudah kita terangkan uh, kondisi hadis ini, derajat hadis ini, ya, dan itu dikuatkan dengan eh, dalil-dalil uh, yang lainnya, baik dari ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Nah, yang intinya yaitu dimaafkan. Kalau dalam pembahasan tentang hak-hak Allah, nah, amma fi hukukil makhlukin, adapun tentang hak-hak makhluk, ya, fala tamna'u min dimani ma yajibu maka tidak terhalang untuk mengganti ya membayar ganti rugi sesuatu yang wajib dia ganti rugi ya yang wajib dia tanggung ya idalam lam yarda sahibul sahibul haqqi bisukutihi kalau si pemilik ya hak tersebut tidak ridha karena hilangnya haknya tersebut ya wallahu a'lam maksudnya begini kalau dalam pembahasan hak manusia ya nah si pelaku tersebut wajib menggantinya. Ya. Walaupun dia melakukannya karena tidak tahu atau tidak sengaja atau uh, afwan dia lakukannya karena uh, bodoh tidak tahu atau keliru tidak sengaja ya atau karena dia dipaksa. Nah, kalau itu terkait dengan <coughs> hak hamba, dia wajib apa? Menggantinya. Contoh, ya, ada orang yang e, melakukan sesuatu, ya, ada orang melakukan sesuatu, umpamanya dia e, menghilangkan hak orang lain. Ya, contohnya dia dia dia pecahkan cermin mobilnya orang umpamanya dalam kondisi tidak sengaja. Nah, dalam kondisi tidak sengaja, ya, atau mungkin eh, dia melempar sesuatu, ya, barang berat umpamanya batu atau yang semisal dengannya, dia lempar ke tembok sebelah dia nggak tahu ternyata di sebelah itu ada mobil umpamanya. Ya, intinya dia tidak sengaja. Nah, masya Allah taala. Apakah si pelaku tadi wajib untuk mengganti sesuatu yang telah dia rusak, yang telah dia hilangkan? Jawabannya iya. Kalau si pemilik barang tersebut tidak ridho. Kalau pemilik barang itu ridho, maka ya tidak mengapa ya masya Allah taala ini contoh kasus lain ya ini contoh yang yang paling konkret yang sering terjadi ada si A si A pinjam motornya si B perhatikan Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Si A pinjam motor si B. Ini sering terjadi di kehidupan kita dan sering banyak terjadi kasus yang kita temukan seperti ini. Si A pinjam motor si B. Ya. Kemudian si A pakai motor tersebut ya ke pasar atau kemana sesuai dengan keperluannya dalam dalam dalam dalam dalam uh, durasi pemakaian motor tersebut ya dia kecelakaan umpamanya atau motor itu hilang diambil orang dicuri orang dirampok orang nah pertanyaannya apakah si B ini wajib mengganti motor si A kecelakaan ya nggak ada orang yang mau kecelakaan ya namanya kecelakaan takdir Allah kan begitu nah artinya kecelakaan itu tidak disengaja atau hilangnya motor itu karena dicuri dirampok orang bukan bukan faktor kesengajaan. Pertanyaannya, apakah si B ini wajib untuk mengganti motor tersebut, motor si A tadi? Jawabannya apa? Nah, wajib. Ya, jawabannya wajib. Ya, nggak boleh si B mengatakan eh, datang ke A, eh, Afwan, Pak, ya, modalnya modal Afwan. Sudah berbuat salah modalnya Afwan, minta maaf, maaf, ya. Anda boleh minta maaf dan ha eh, eh, harus minta maaf, tapi Anda juga harus apa? Mengganti, jangan cuma afwan saja. Ya, maaf ini Pak, motornya antum, saya kecelakaan, motor antum eh, motor antum hancur umpamanya. Saya saya nggak sengaja kecelakaan itu. Atau maaf, saya nggak tahu ternyata motornya di, dirampok orang, hilang. Nah, maafkan saya umpamanya. Ya, si si A mengatakan, "Iya, saya maafkan kamu, tapi kamu harus apa? Harus ganti." harus ganti motor saya harganya 15 juta maka kamu harus ganti motor yang sama harga 15 juta nah nggak boleh si B mengatakan ya saya kan nggak sengaja ya namanya orang kecelakaan ya namanya juga orang uh, apa uh, kena musibah dirampok dibegal dicuri kan saya nggak sengaja kecuali kalau saya sengaja ya barulah antum katakan harus ganti nah, ini si A ini si B berarti tidak paham tentang masalah ini nah jadi sekali lagi kita tekankan seorang yang menghilangkan hak orang lain, dia wajib apa? Dia wajib menggantinya karena itu terkait dengan hak hamba. Ya. Walaupun si pelaku tadi, ya, si pelaku kerusakan tersebut atau yang menghilangkan hak orang lain tersebut dia tidak sengaja, ya, atau dia jahil atau yang semisal dengannya, maka dia tetap apa? wajib menggantinya. Ini contoh konkret yang sering kita dapatkan. Ada orang pinjam motor, pulang-pulang motornya sudah sudah rusak umpamanya, karena jatuh. Ya, atau spionnya pecah ya kaca spionnya pecah atau mungkin eh, <coughs> eh, motor tersebut ada baretnya padahal dia pinjam nggak ada baretnya ya, ada ada luka ya, maka harusnya di, sebelum dia pulangkan motor tersebut dia perbaiki dulu ya diganti dulu ya dia dia hilangkan dulu baret tersebut dia ganti goresan tersebut baru dia serahkan kepada kepada pemiliknya. Nanti dia baru dia terus terang kepada pemiliknya. Tadi saya jatuh, ya tergores sedikit, saya bawa ke bengkel, saya tutup goresannya, saya perbaiki goresannya. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah, nah, seperti itu. Jadi jangan cuma modal afwan saja. Afwan, tadi saya jatuh, ya, jadi motornya seperti ini. Dia berharap apa? Dia berharap si pemiliknya memaafkan begitu saja. Nah, kalau memaafkan, ya boleh-boleh saja si pemiliknya memaafkan. Tapi kalau si pemiliknya mengatakan eh, Anda harus ganti rugi, maka dia wajib apa? Ganti rugi. Nah, dan itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi menyalahi syariat. Nah, contoh konkret yang kedua, umpamanya ada seorang yang punya anak, ya, anak kecil. Ini namanya anak-anak itu kan belum belum belum dewasa, belum terkena beban taklif. Kita sudah jelaskan dahulu orang yang terkena beban taklif itu ya dia akil balik, dia berakal dan dan balik. Ya, nama anaknya nakal, masya Allah, nakalnya luar biasa. Ya, karena ada anak kecil itu, subhanallah, nakalnya luar biasa. Ya, dia lempar kaca rumahnya orang pakai batu, pecah jendelanya. Nah, pecah jendelanya. Itu cermin harganya 500 ribu umpamanya. Ya. Anak itu ditangkap, dibawa ke orang tuanya. Ini anak bapak pecahkan jendela rumah saya. Harga cermin jendela rumah saya boleh dicek di pasaran itu harganya 500 ribu. Saya minta ganti rugi. Nah, apakah ayah atau orang tua, wali dari anak yang nakal tersebut wajib mengganti harga cermin itu, kaca tersebut? Jawabannya iya. Ya, nggak boleh dia katakan, lah anak saya kan nggak sengaja pak, namanya juga anak kecil, ya maafkan dong. Ya nggak boleh seperti itu. Ya, dia tetap wajib mengganti walaupun anak itu nggak sengaja atau mungkin orang anaknya itu gila umpamanya ya dia merusak barang orang maka dia tetap wajib apa mengganti walinya wajib menggantinya karena itu terkait dengan hak Adam hak hak makhluk Ya, kalau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak berdosa. Dia tidak dia tidak berdosa. Nah, Masya Allah taala. Contoh konkret yang ketiga, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, si A parkir. Ya, si B datang dari dari belakang, ya. Eh, menabrak mobil si A tentunya nggak sengaja tabraknya entah karena dia ngantuk kadang orang ada orang ada orang bawa motor atau bawa mobil karena dia ngantuk ya ngantuk kemudian dia e, menabrak orang lain sehingga hancur mobil orang lain umpamanya kendaraan orang lain ya setelah itu dia minta maaf si si si si B minta maaf yang tadi menabrak tadi minta maaf kepada si A ya saya nggak sengaja saya ngantuk umpamanya saya tidak sengaja begini begitu banyaklah alasannya nah ah, pertanyaannya sekarang Apakah si B wajib mengganti? Padahal dia nggak sengaja melakukan hal tersebut. Jawabannya apa? Jawabannya wajib dia ganti. Nah, masalah nggak sengaja e, dosa atau tidaknya ya dia nggak berdosa. Nah, dia nggak berdosa. Ya, tapi kalau si A nggak ridho, maka dia wajib apa? Ganti. Kecuali ya dalam semua contoh kasus tiga tadi, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, dikecualikan kalau si pemilik hak tersebut ridho dan memaafkannya. Dia bilang ya udahlah. namanya juga anak kecil ya nggak apa-apa nggak usah ganti saya maafkan atau tadi yang ditabrak tadi ya nggak apa-apa lah bapak nggak sengaja ya bapak eh, saya maafkan nggak usah ganti nggak perlu ganti ya boleh-boleh saja nah jadi kalau si pemiliknya eh, berlapang dada contoh juga tadi motor yang dipinjam tadi ya si pemilik motor mengatakan ya udah nggak apa-apa ya kamu nggak usah ganti motornya mamanya. saya punya masih banyak saya punya masih punya 20 buah motor lagi kalau kamu pinjam pinjam lagi kasih hilang semuanya Nah, kan begitu. Kalau orangnya ridho ya gak apa-apa lah, ya dibolehkan. Tapi kalau orangnya nggak ridho, maka si pelaku tadi wajib apa? Wajib menggantinya. Nah, wallahu taala alam. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin.